الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ini sesi yang kedua dari pembahasan kita. Terkait dengan pembahasan takdir. Dan kita masih di dalam pendahuluan-pendahuluan. Seputar masalah takdir. dari pokok perkara yang mesti diketahui di pembahasan keimanan kepada al-qada wal qadar keimanan kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa keimanan kepada takdir itu dibangun di atas tujuh pondasi dasar. Yang biasa berjalan di eh, penyebutan para ulama disebutkan ada empat pondasi atau empat tingkatan dalam keimanan kepada takdir. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Syifaul Alil. Pembahasan khusus yang beliau uraikan seputar masalah takdir. Dan dari pembagian Ibnu Qayyim ini dinukil oleh banyak ulama setelahnya. Tapi yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah pada empat pondasinya empat tingkatannya. Itu adalah hal yang benar. Hanya saya dari sisi kesempurnaan sebagaimana yang diuraikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam sebagian pembahasannya bahwa keimanan kepada takdir itu dibangun di atas tujuh pondasi. Iya. Dan inilah tujuh dasar yang dengannya seorang membangun keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama adalah Dasar yang pertama adalah al-iman bi umumi ilmihi subhanahu wa ta'ala. keimanan akan keumuman ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu. dasar yang pertama adalah kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Apakah itu secara global maupun secara terperinci? dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu dari dahulu dan selama-lamanya. Apakah itu terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala sendiri atau perbuatan dengan hamba perbuatan hambanya. Ilmunya mencakup segala perkara yang telah ada dan segala hal yang akan ada dan mencakup segala yang tidak akan ada andai kata ada bagaimana keberadaannya juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala Dia Maha mengetahui yang ada, yang tidak ada, yang mungkin, yang mustahil. Tidak ada satu perkara pun di langit dan di bumi keluar dari ilmunya. Allah mengetahui seluruh makhluk sebelum diciptakannya. Mengetahui rezeki mereka, ajal mereka, ucapan, amalan, gerakan-gerakan. Dan telah diketahui siapa yang penduduk sorga dan penduduk neraka. Iya. Yeah. Maka ini tingkat dasar yang pertama dari keimanan kepada takdir bahwa seorang wajib mengimani Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi apa saja yang ditakdirkan tidak mungkin keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Dasar yang pertama disepakati oleh para nabi dan para rasul. Iya. Dan disepakati oleh para sahabat dan umat Islam. Tidak ada yang menyelisihi kecuali orang-orang Majusi di tengah umat ini yang disebut dengan orang-orang Qadariyah. Di antara dalil tentang hal ini banyak sekali pendalilan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada." Dialah Allah yang tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia alimul ghaibi wasyahada yang maha mengetahui yang gaib dan yang syahada yang dipersaksikan yang dilihat ya maka seluruh yang tidak tampak yang gaib diketahui oleh Allah sebagaimana seluruh yang hadir yang kelihatan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari menafsirkan ayat ini Maha mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Dan Maha mengetahui apa yang ada dan apa yang akan ada. Maha mengetahui apa yang ada di dunia dan di akhirat. Nah, dan ini semuanya tercakup di dalam kandungan dari ayat ini. Dan di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sungguhnya saya akan menjadikan di atas muka bumi khalifah. Sungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi khalifah. Para malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan padanya orang yang berbuat kerusakan menumpahkan darah. Sedangkan kami selalu bertasbih, memujimu dan mensucikanmu Allah berfirman, sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Iya. Allah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu iblis yang akan diciptakan bermaksiat Sebagaimana Allah tahu dari makhluk yang dicipta ada para nabi, para rasul, orang-orang yang salih, ada penduduk sorga. Nah, dan diantara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala Allahu alladhi Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah yang menciptakan tujuh langit dan bumi semisal dengan itu. Perkara itu turun antara keduanya. Supaya kalian mengetahui bahwa Allah Maha Mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Iya. Kali di sini penegasan akan luasnya cakupan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di antara dalil juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu bikulli syai'in alim." Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Jadi ayat-ayat di dalam hal ini sangat banyak sekali. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya an auladil musyrikin tentang anak-anak kaum musyrikin maka beliau bersabda Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lah yang mengetahui apa yang mereka akan kerjakan. Iya. Dan diantara dalil juga adalah hadits Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluhu minal jannati wan nar tidak seorang pun di antara kalian dari jiwa yang bernafas kecuali telah diketahui kedudukannya dia di sorga atau di neraka iya dan ini mana sangat banyak di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka harus ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang mustahil terjadi, yang tidak akan terjadi, andai kata terjadi bagaimana terjadinya juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Iya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an di beberapa tempat. Di antaranya di surah Al-An'am ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan penduduk neraka di dalam neraka walau tara itu wukifu ala nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin andai kata engkau melihat mereka berdiri di neraka maka penduduk neraka berkata, wahai, andai kata kami dikembalikan. Kalau kami dikembalikan, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rob kami. Dan kami akan menjadi orang yang beriman. Ya ini sekarang penduduk neraka berharap kembali ke mana? Ke dunia. Ini mungkin terjadi atau tidak? Hah? Mustahil terjadi. Jelas ya? Tapi bersamaan dengan itu luasnya ilmu Allah, Allah kabarkan. Kalau permintaan mereka dikabulkan, mereka dikembalikan, apa yang akan terjadi, apa yang akan mereka lakukan, Allah terangkan. Di kelanjutan ayat, bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu an. Bahkan yang keluar dari mereka itu hanya apa yang mereka sembunyikan sebelumnya dari kedustaan. Allah firman andai kata mereka dikembalikan lagi mereka akan mengulangi apa yang mereka dilarang darinya. Jadi kabarkan bahwa apa yang mereka kerjakan itu apa yang mereka minta andai kata diberi, mereka balik lagi ke dunia, maka mereka akan mengulangi perbuatannya. Perhatikan betapa luasnya dari ilmu Allah. Jadi segala yang hal yang mustahil andai kata itu terjadi bagaimana terjadinya? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Iya. Semana dengan ayat ini, tempat yang kedua, di surah Al-Anfal. Iya. Setelah disebutkan inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladina la yaqilun sungguhnya sejelek-jelek makhluk melata di atas muka bumi adalah yang tuli buta tidak bisa berfikir kemudian di ayat setelahnya walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum Andai kata Allah mengetahui pada mereka ada kebaikan maka mereka akan dibuat bisa mendengarkan jadi orang-orang kafir ini yang sudah disebut summa buta tuli tidak bisa berfikir ya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mendengar dari ayat-ayat. Ditakdirkan oleh Allah seperti itu. Nah, karena tidak diketahui ada kebaikan pada mereka. Andai kata ada kebaikan pada mereka, mereka akan dibuat mendengar ayat-ayat. Jadi itu sudah ditakdirkan, mereka tidak akan mendengarkan ayat-ayat. Tapi andai kata terjadi mereka mendengarkan, apa yang akan mereka kerjakan? Allah kabarkan. Walau asma'ahum latawallau wahum mu'ridun. Andai kata mereka diperdengarkan, mereka akan mundur ke belakang dalam keadaan berpaling. Iya. Jadi sesuatu yang tidak akan terjadi dikabarkan oleh Allah andai kata terjadi bagaimana terjadinya orang-orang kafirin yang sudah dipastikan penduduk neraka tuli buta tidak bisa mendengar ya karena tidak ada kebaikan Allah tetapkan mereka tidak mendengar tapi andai kata terjadi mereka mendengarkan apa tanggapan mereka setelah mendengarkan mereka pasti akan berpaling itu Allah kabarkan Tempat yang ketiga semisal dengan ini juga di surah At-Taubah tentang kaum munafikin yang ditakdirkan tidak ikut berperang walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum tapi Allah benci mereka itu ikut berperang maka dibuatlah mereka habis semangat tidak mau keluar jadi Allah telah takdirkan kaum munafikin di ayat itu mereka tidak keluar berperang sudah ketentuan Allah tapi Allah kabarkan andai kata mereka ikut apa yang mereka akan lakukan disebutkan dalam ayat lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala andai kata mereka itu keluar bersama kalian mereka tidak akan menambah kalian kecuali apa? kecuali khabala. Iya. Hanya memberatkan kalian. Hanya menambah kejelekan pada kalian. Maka inilah di antara ayat-ayat yang menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Baik, dan ini dasar yang pertama dari keimanan kepada apa? Kepada takdir. Dasar yang kedua dari keimanan kepada takdir adalah seorang hamba mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Sudah tercatat di Al-Lauh Al-Mahfuz. Iya. Jadi ini dari pokok keimanan di pembahasan seputar takdir. Dan dari hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan para as-salaf rahimahumullah bahwa segala yang ditakdirkan itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard? Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Ini potongan ayat yang pertama ini. Ini dalil untuk luasnya ilmu Allah, dalil untuk dasar yang pertama. Di akhir ayat dikatakan inna dari fi kitab. Seluruh hal tersebut berada di dalam sebuah kitab. Inna dalika ala Allahi yasir. Sungguhnya hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Iya. Nah. Jadi ayat ini tegas sekali. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Seluruh hal tersebut berada dalam sebuah kitab. Dan hal itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Dan di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin di sisi Allah kunci-kunci gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Allah Maha mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Apa yang jatuh dari dedaunan tidaklah dedaunan itu jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada satu biji di kegelapan malam, tidak ada yang basah, tidak ada pula yang kering, kecuali semuanya tercatat di kitab yang mubin. Ini ayat juga terkandung dua dasar pokok di dalamnya. Penegasan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu, luasnya ilmu Allah. Dan yang kedua penegasan bahwa segala yang ditakdirkan itu telah tercatat di mana? Di kitab yang mubin. Kitab yang sangat terang. Iya. Dan di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yasin, "Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Segala sesuatu itu kami telah hitung dengan detail dalam sebuah imam yang mubin. sebuah imam yang mubin itulah kitab yang terang Itulah Lauhul mahfud. Dan di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah bahwa tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan terhadap kami. Jadi apa yang Allah telah takdirkan sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz, itulah yang akan menimpa. Iya. Dan di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala Surah Toha ketika disebutkan Firaun bertanya, "Qala fama balul qurunil ula?" Qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Firaun berkata, "Kalau begitu bagaimana keadaan generasi-generasi yang sudah berlalu?" Maka Nabi Musa menjawab, "Ilmunya di sisi Rabbku dalam sebuah kitab." Robku tidak akan tersesat dan tidak akan lupa. Iya. Dan di dalam ayat yang lain di surah Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguh kami telah tulis dalam Az-Zabur. Ya, Az-Zabur ini maksudnya Alkitab Al-Mazbur suatu yang ditulis apakah Taurat dan selainnya mimba didikri ya setelah ad-dikir, ad-dikir maksudnya setelah penulisan penakdiran itulah yang di Allahul Mahfuz nah dan diantara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala walaula Taib. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum Fima akhadtum adabun azim. Andai kata bukan karena ketentuan takdir Allah yang telah mendahului, maka Allah akan membuat kalian merasakan siksaan yang besar. Disebabkan karena apa yang kalian ambil. Nah, maka ini diantara ayat-ayat yang menjelaskan tentang keimanan kepada takdir ini. Iya. Tentang keimanan bahwa segala yang ditakdirkan telah tercatat di Allahul Mahfud. Dan di antara hadith yang menjelaskan tentang hal ini adalah سبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Ya, di antara yang paling masyhurnya adalah hadis Abdullah bin Amr bin As. Riwayat Muslim. Baik. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah kataba maqadir al khalaiq qabla an yakhluq as samawati wal ard bi 50 alf sana. Wa وكان أرشه على ma Sungguhnya Allah telah mencatat takdir telah mencatat penakdiran langit dan bumi atau eh, takdir-takdir uh, makhluk telah mencatat takdir-takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Iya. Dan dikatakan wa kana arsyuhu alal ma. Dan adalah arsy Allah di atas air. Dan di antara dalil juga adalah hadis Imran ibn Husain radhiyallahu anhu riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis dikatakan wa kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu. Dan Allah telah ada dan tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan adalah arsy Allah di atas air. Iya. Thumma khalaqa Allahu samawati wal ard. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in. Dan di ad-dzikri telah ditulis segala sesuatu. Ini uh, eh, hadis menafsirkan ya ayat di surah Al-Anbiya itu tadi. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri. Jadi ditulis dalam ad-dzikri segala sesuatu. Telah ditulis. Iya. Dan juga di antara dalil tentang hal tersebut adalah hadis Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam dalam riwayat yang lain awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub Sungguhnya awal yang Allah cipta adalah pena Kemudian Allah berfirman kepada pena tulislah. Qala wa ma aktub. Maka pena bertanya apa yang saya tulis? Maka Allah berfirman, "Uktub bima huwa kain ila qiyamis sa'ah." Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka pena pun fajara bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Dia pun berjalan menulis segala yang terjadi hingga hari kiamat. Iya. Jadi segala yang ditakdirkan sudah tercatat, sudah tertulis. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas yang sudah kita sebutkan dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan selainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Telah diangkat pena-pena yang menulis dan lembaran-lembaran yang menulis itu telah kering. Iya. Dan di dalam hadis Suraqah bin Malik riwayat Muslim Rasulullah berkata, "Bal fima jaffatil jaffat bihil aqlamu wajarat bihil maqadir." Bahkan penciptaan kalian itu padahal yang pena sudah kering di dalam menulisnya dan takdir sudah berjalan padanya. Iya. Jadi ini dari sebagian dalil yang menunjukkan bahwa segala yang ditakdirkan itu telah tercatat di al Mahfud. Iya. Dan ini dasar keimanan yang kedua. Dari keimanan kepada apa? Kepada takdir. Nah, dan di dalam pembahasan ini ya disebutkan juga bahwa penakdiran itu atau ini kita undur di pembahasan yang lain di pembahasan yang akan datang baik ada pembahasan lain terkait dengan masalah penulisan ini Allahul Mahfud iya jadi Disebutkan bahwa penakdiran di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As itu lebih dahulu dari penciptaan langit dan bumi. Jadi penakdiran lebih dahulu. Sebelum ada penciptaan. Tapi kalau dalam hadits Ubadah bin Samit, bahirnya bahwa pena dahulu yang dicipta. Pena inilah yang menulis apa? Menulis takdir. Nah, karena itu silam pendapat apakah yang dahulu itu adalah pena yang menulis penakdiran dahulu atau arsh dahulu sebab di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As dikatakan "Wakana arshuhu alal ma' dan arsy Allah di atas air. Yang mana yang dahulu penulisan takdir, pena yang menulis atau arsy dahulu? Oke, ini zahirnya pada hadith hadith Abdullah bin Amr bin As menunjukkan arsy lebih dahulu. Ya, sebab penakdiran sudah ada. Apa penakdiran berjalan dan sebelumnya arsy sudah ada. Tapi kalau dalam hadits Ubadah bin Samit disebutkan bahwa pena yang dahulu dicipta kemudian inilah yang menulis takdir. Nah. Baik. Jadi ini dari pembahasan-pembahasan yang dibahas oleh para ulama tentang yang mana yang lebih dahulu di antara keduanya. Dan yang benarnya bahwa ya, yang paling dahulu adalah arsh, itu yang lebih dahulu. Dan ini dinisbatkan pendapat ini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah kepada jumhur ahli sunnah. Iya. Dan sebagian ulama pendapat yang kedua mengatakan yang pertama adalah pena. Tapi sekali lagi bahir dari dalil-dalil menunjukkan bahwa harus lebih dahulu. Di antara dalilnya adalah hadits Abdullah bin Amr bin As itu tadi, wa arsyuhu 'alal ma. Dan arsy Allah sudah berada di atas air. Jadi sisi pendalilannya arsy sudah ada, sudah dicipta. Iya. sebelum penakdiran itu. Dan di antara dalil juga adalah hadits Imran bin Husain riwayat Al-Bukhari yang sudah kita bacakan. Iya. Dikatakan kana Allah wa lam yakun syai'un gairuhu wa kana arsyuhu 'alal ma. Allah itu sudah ada dan tidak ada suatu apapun selainnya dan arsy di atas air. Wa kataba fi dzikri kulla syai'in wa khalaqa samawati wal ard. Kemudian Allah menulis dalam adzikir segala sesuatu dan menciptakan langit dan bumi. Jadi menunjukkan bahwa arsh lebih dahulu daripada apa? pena. Daripada al-qalam. Nah. Baik. Dan ini insyaallah taala pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam rahimahullah dan kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam dunianya wan nasu mukhtalifuna fil qalam alladhi كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلاء الحمداني والحق أن العرش قبل والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان Ibn Al-Qayyim manusia itu silam pendapat pada pena yang takdir ditulis dengannya Penakdiran dari sisi Allah ditulis dengan pena itu. Apakah pena ini sebelum arsh atau pena setelah arsh? Dua pendapat di sisi Abu Ala Al-Hamadani, misalnya seorang ulama ya, dan memang itu dua pendapat di kalangan ahli sunnah. Dan kata Ibnu Al-Qayyim yang hak yang benarnya bahwa arsh lebih dahulu. Karena ketika penulisan arsh itu sudah berdiri, sudah ada. Iya. Sudah tegak. Nah. Maka ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa arsh lebih dahulu daripada pena. Kemudian yang penting juga saya terangkan di sini dari Allahul Mahfud. Iya. Lauhul Mahfud ini dari kata Al-Lauh, al itu adalah sesuatu yang dipakai menulis. Dan lauh itu di dalam penggunaan bahasa kadang dia dari kertas, kadang dari kayu, kadang dari batu. Macam-macam. Yang jelas dia sesuatu yang dipakai apa? Menulis. Nah, dan di dalam mensifatkannya, lauk ini terbuat dari apa? Itu ada sebagian riwayat-riwayat. Ya, hanya saja riwayat-riwayatnya itu perlu diperiksakan keabsahannya. Nah, sebagaimana pena juga ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa dia adalah cahaya yang sangat terang, seperti cahaya yang sangat terang. Dan ini semuanya riwayat-riwayat perlu eh, pendalilannya untuk menetapkannya. Yang jelas, Allah dipahami dari sisi bahasa. Al-qalam juga dipahami dari sisi apa? Bahasa. Iya, pena. Jadi Allahul mahfud, mahfud itu tempat Artinya yang terjaga. kepenulisan dijaga di situ. Jadi segala yang ditakdirkan sudah tercatat di Allahul Mahfuz. Tidak ada yang luput. Iya. Dari hal tersebut. Dan ini subhanallah dari keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Iya. Baik. Kemudian yang ke tiga yang perlu saya terangkan di sini dari pembahasan terkait dengan penulisan di dalam hadis Ubadah bin Samit disebutkan Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sungguhnya awal yang Allah cipta adalah pena. Disebut al-qalam dengan lafaz mufrad. Lafat tunggal, satu pena. Tapi dalam hadis Ibnu Abbas, rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat. Di dalam hadis Suraqah bin Malik, bal fima jaffat bihil aqlam. Bahkan padahal yang pena-pena sudah kering. Iya. Jadi di hadis Ubadah bin Samit disebut pena satu saja. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas dan hadits Suraka disebut pena-pena banyak. Kalau begitu pena yang menulis berapa? Satu atau banyak? Iya. Ini adanya riwayat menafsirkan sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Pena itu cuma satu. Pena yang menulis. Hanya saja yang tertulis itu banyak. Dan di dalam bahasa Arab kalau dibahasakan yang tertulis maka itu di kadang dibawakan dalam bentuk jama. Jelas ya? Jadi dia dijama di hadits Ibnu Abbas dan hadits surah bin Malik itu dijama penanya dari sisi yang tertulis itu banyak. Tapi pena yang menulis itu sendiri cuma satu. Sebagaimana di dalam hadits Ubadah Ibnu Samit. Nah, jadi ini terkait dengan iskal seputar riwayat ini itu yang diterangkan oleh para ulama kita dan itu yang kita terima dari guru-guru kita. Iya. Dan saya pernah tanyakan masalah ini khusus kepada guru kami Syekh Shalal Fauzan dan beliau menegaskan seperti itu bahwa pena yang menulis cuma satu. Hanya di riwayat yang dijama itu dilihat pada jenis yang ditulis itu banyak. Baik. Kemudian di dalam hadis Ibnu Abbas, rufiatil aklam wajaffatis suhuf. Pena sudah diangkat. Jadi pena ini ketika menulis berarti ada tulisan. Karena itu di dalam kisah Isra Mi'raj itu ada penyebutan sariful aklam, suara tulisan, pena. Iya. Jadi namanya menulis itu ada keterkaitannya dengan yang tertulis sebagaimana yang dimaklumi iya sebagaimana di dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan wajah fatih suhuf lembaran-lembaran yang setelah penulisan itu sudah kering jadi ini menunjukkan bahwa tinta atau apa yang menulis dengannya, ditulis dengannya pena itu ketika tertulis menjadi kering sudah. Artinya tidak berubah lagi, tidak berganti lagi. Ya, dan ini semuanya dari hal yang wajib kita imani. Ya. Wajib kita imani. Adapun hakikatnya, kaifiatnya bagaimana? Itu dari ilmu yang hanya boleh diucapkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada dalil yang menjelaskannya, maka dasarnya kita diam akan hal tersebut. Kita hanya mengimani apa yang dikabarkan. Iya. Baik. Kemudian di antara pembahasan juga di bab ini bahwa kita sudah menyinggung al-lauh dan al-qalam. Al-lauhul mahfud dan al-qalam ini dua makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang tidak akan sirna. Dua makhluk yang akan selalu kekal, tidak apa? Tidak akan sirna. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk dikekalkan. Iya. Dan ini ada delapan makhluk yang seperti ini. Delapan makhluk yang Allah ciptakan untuk kekal. Delapan makhluk dicipta untuk kekal ini disebutkan oleh As-Suyuti dalam dua bait syair. Kata beliau, "Thamaniyatun hukmul baqa'i ya ummuha min al-khalqi wal bakuna fi hayyiz al-adam." Hiya al-arshu wal kursiyyu narun wa jannatun wa ajabun wa arwahun kadallauhu wal atau kadallauhu wal qalam ya, kata beliau ada delapan perkara hukum kekekalan meliputi delapan perkara ini ya bahasanya bagus saya suyuti di sini ya hukum kekekalan meliputinya sebab makhluk ini dia tidak kekal dengan sendirinya dia kekal karena Allah yang menentukannya menakdirkannya apa menjadi kekal. Wal bakuna fi hayzil adami. Selain daripada itu masuk ke dalam makhluk yang tidak ada atau nanti akan sirna. Jadi delapan saja yang kekal. Apa delapan makhluk ini? Yang pertama hial arsyu. Yang pertama arsh. Karena Allah beristiwa di atas arshnya. Iya. Allah telah menjelaskan dari sifatnya sifat al-istiwa ar-Rahman alal arsyistawa. Kemudian yang kedua wal kursi. Kursi ini diterangkan di dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Al-Hakim dan selainnya, al-kursi maudhi'ul qadamaini. Ya, kursi itu adalah tempat kedua kaki. Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga dan yang keempat adalah sorga dan neraka. Ya. Jadi katakan apa? Hial arshu wal kursiyu narun wa jannatun. Sorga dan neraka. Ya. Sorga dan neraka ini memang dicipta untuk kekal. Karena itu terhadap penduduk sorga dikatakan khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Penduduk neraka juga begitu kekal di dalamnya. Karena ini dua makhluk Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk dikekalkan. Dan yang kelima wa ajabun. Wa ajabun yaitu ajabud danab. Tulang ekor. Ya, manusia. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Laisa minal insani syai'un illa yabla." illa adman wahidan wa huwa ajabud dhanab wa minhu yurakkabul khalqu tidak ada suatu pun dari manusia kecuali akan sirna akan musnah kecuali satu tulang yaitu ajabud danab tulang ekor dan darinya lah manusia akan dibentuk lagi pada hari kiamat iya Baik. Kemudian yang keenam adalah ruh. Ya, karena ruh itu sebagaimana dalam riwayat-riwayat ya. Dia tidak sirna. Begitu seorang meninggal ruhnya keluar, berpindah ke alam lain. Iya. Jadi ruh ini banyak ada beberapa alam yang dilewati di perut ibu, di alam dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Dan ruh dicipta untuk kekal. Nah, apalagi setelah kematian disembeli antara sorga dan neraka, didatangkan kematian dalam bentuk kambing, lalu disembeli. Maka dikatakan kepada penduduk sorga, kekekalan tidak ada lagi kematian. Pada penduduk neraka juga kekekalan tidak ada lagi kematian. Maka ruh akan selalu apa? Bersamanya. Kemudian yang ke tujuh dan ke delapan dari makhluk yang kekal adalah Allah wal qalam. Iya, Allahul Mahfud itu tempat dicatatnya takdir sebagaimana yang telah diterangkan. Dan itu dicipta untuk dikekalkan. Sebagaimana al-qalam juga seperti itu. Iya. Dan ini semuanya dari hal-hal yang benar ya. Menunjukkan bahwa delapan makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal. Iya. Dan ini delapan hal ini yang disebut oleh Suyuti, disebut juga oleh Ibn Abil Iz dalam syarah akidah tahawiyah nah itu yang di uh, tetapkan oleh para ulama kita dari dahulu hingga belakangan nah dua bait syair ini saya pernah bacakan kepada guru kami Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dan beliau menyetujui seluruh kandungan yang ada di dalamnya. Baik. Jadi ini pembahasan tentang beberapa pembahasan pelengkap terkait dengan dasar keimanan yang kedua. Jadi sekali lagi dasar keimanan yang kedua dalam masalah takdir apa tadi? Kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan telah tercatat di mana? Di Allahul Mahfuz. Baik. Kemudian pembahasan yang ke ketiga atau dasar keimanan yang ketiga Nah, Baik. Dasar yang ketiga adalah kita mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Kita imani akan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki, itulah yang terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Tidak ada suatu gerakan apapun di atas muka bumi ini dan tidak ada bentuk diam apapun, tidak ada petunjuk, tidak ada yang disesatkan kecuali semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah masyiat Allah di bawah kehendaknya. Iya. Banyak dalil yang menunjukkan akan dasar pokok ini. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu mencipta apa yang dia kehendaki dan memilih apa yang dia kehendaki. Iya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Dan di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-sekali kamu berucap tentang sesuatu, saya akan mengerjakannya besok. Kecuali kalau Allah menghendakinya. Jadi semuanya di bawah kehendak Allah. Iya, di bawah masyianya. Dan di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am, "Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta وحشرنا عليهم كل شيء قبلا Makanu liyu'minu illa yasha Allah. Makanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Andai kata kami menurunkan kepada mereka para malaikat dan mereka dibicarai langsung orang-orang yang sudah mati dan kami kumpulkan segala sesuatu. Maksudnya andai kata tanda-tanda ayat-ayat ini datang kepada orang-orang kafir, iya, yang sudah dibutakan hatinya, malaikat berbicara langsung untuk beriman. Orang yang sudah mati bercerita bahwa benar itu orang-orang yang beriman. Segala sesuatu dikumpulkan, mereka tidak akan beriman kecuali kalau Allah menghendakinya. Jadi segala sesuatu di atas kehendak Allah. Dan di antara dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala Man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan menyesatkannya. Dan siapa yang Allah kehendaki, Allah akan jadikan dia di atas jalan yang lurus. Ya. Yeah. Dan di antara dalil juga adalah firman Allah, "Walakin Allah yaf'alu ma yurid." Akan tetapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Masih ada ayat-ayat lainnya terkait dengan hal ini. Dan dari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadith yang menunjukkan tentang hal itu di antaranya hadith riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kuluba bani Adam كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء Sesungguhnya hati-hati anak Adam itu antara dua jari dari jari jemari Allah, dari jari jemari Allah Ar-Rahman. Seperti satu hati, Allah membolak-baliknya sesuai dengan kehendaknya. Disebutkan sesuai dengan kehendaknya. Iya. Dan di dalam hadits Abu Musa Al-Asy'ari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila didatangi oleh seorang yang meminta atau orang yang ada keperluan maka beliau berkata ishfa'u tu'jaru wa yakdillahu ala lisani nabihi masya berilah syafaat kalian akan diberi pahala dan Allah memutuskan melalui lisan nabinya apa yang dia kehendaki. Iya. Jadi segala sesuatu ini itu semuanya dibangun di atas kehendak Allah. Tidak ada yang keluar darinya. Tidak ada yang keluar darinya. Iya. Apa saja? Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yasha'. Andai kata Allah berkehendak, mereka tidak saling berperang. Tapi Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Walau sya'allahu la jama'ahum alal huda. Andai kata Allah berkehendak, Allah akan mengumpulkan mereka di atas petunjuk. Iya. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Andai kata Rabbu berkehendak, maka seluruh yang ada di atas muka bumi akan beriman. Maka semuanya dibangun di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini terkait dengan apa? Terkait dengan dasar yang ketiga bahwa segala yang terjadi ini itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terjadi dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sisa di sini ada satu pembahasan yang perlu diterangkan dan ini dari hal-hal yang sangat penting di pembahasan takdir. Iya, saya akan isyaratkan nanti di sela-sela pembahasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menguraikan sumber-sumber penyimpangan di dalam masalah takdir Salah satu sumber penyimpangan di dalam masalah takdir adalah seorang tidak membedakan antara dua jenis irada. Jadi Allah itu maha berkehendak. Punya masyiah, punya irada. Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, itu semuanya dengan iradatillah. Dengan kehendak Allah. Dan irada Allah subhanahu wa ta'ala, kehendak Allah itu terbagi dua ada iradah kauniyah, qadariyah dan ada iradah syar'iyah diniyah. Ada dua jenis iradah. Iya. Dua jenis kehendak. Dan ini dari pembagian yang penting ya untuk dipahami. Jadi irada Allah Subhanahu wa taala terbagi berapa tadi? Terbagi dua. Ada irada kauniyah, qadariyah, dan yang kedua ada irada apa? Syariah diniyah. Ya kalau di apa namanya? Di bahasa ringkasnya ada irada kauniyah ada irada apa? Syariah. Iya. Ada irada kauniyah dan ada irada syariah. Nah, iroda kaunia ini itu iroda yang semana dengan kata kehendak, semana dengan masyiah. Nah, itulah yang terkait dengan penakdiran. Jadi iroda kaunia ini cakupannya pada ketentuan yang Allah tentukan. Kadang itu ketaatan, kadang kemaksiatan, mencakup orang kafir, muslim. Irada kauniyah. Padahal yang dicintai oleh Allah dan kadang tidak dicintai oleh Allah. Kadang dimaksudkan pada hal itu sendiri dan kadang hal itu ditakdirkan untuk perkara yang lain. Nah, ini irada kauniyah namanya. Dan irada yang kedua adalah irada apa? syariah. Irada syariah itu itu bermakna mahabbah. Allah cinta, mencintainya. Hal yang diridhai oleh Allah. Dan ini terkait dengan hal yang disyariatkan. Hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Iya. Sesuatu yang terkait dengan orang-orang yang beriman saja. Orang-orang yang berislam dan dimaksudkan pada datnya memang Allah menghendaki hal itu secara langsung. Ini disebut irada apa? Irada syariah. Iya. Jadi ada irada kauniyah, ada irada apa? Irada syariah. Nah, apa perbedaan antara dua jenis irada? Iya. Ini penting ya dipahami dengan baik. Sebab ini diantara inti yang membuat seorang itu istiqamah. Di dalam pembahasan seputar takdir. Ya, perbedaan antara irada kauniyah dan irada syariah itu dari beberapa sisi. Iya. Sisi yang pertama, kalau irada kauniyah hal yang terjadi Allah kehendaki dengan irada kauniyah itu kadang Allah mencintainya, meridhoinya dan kadang tidak dicintai oleh Allah dan tidak diridhoi. Itu kalau irada apa? Kauniyah. Tapi kalau irada syariah itu pasti dicintai dan diridhoi oleh Allah. Jelas ya? Ya. Allah menghendaki keimanan Abu Bakar. Irada kauniyah. Terjadi Abu Bakar beriman. Apakah Allah cinta keimanan? Jawabannya apa? Allah mencintainya. Meridhoinya. Allah menghendaki kafirnya Firaun. Ini terjadi atau tidak? Terjadi. Berarti irada apa? Kauniyah. Apakah Allah cinta kekafiran? Jawabannya tidak. Sebab itu irada kauniyah. Jelas ya? Kalau irada syariah, ah, itu pasti Allah cintai. Seperti keimanan Abu Bakar, dia irada kauniyah dari sisi Allah menakdirkannya. Dan irada syariah juga dari sisi Allah apa? Mencintainya. Ini perbedaan yang pertama ya, karena saya sudah terangkan tadi bahwa irada kauniyah itu itu semana dengan masyiah, kehendak. Dan irada syariah itu semana dengan apa? Mahabbah, kecintaan. Perbedaan yang kedua, irada kauniyah ya. Kadang dimaksudkan untuk selainnya. Irada kauniyah kadang dimaksudkan untuk apa? Selainnya. Sekarang Allah menakdirkan menghendaki diciptakannya iblis menghendaki diciptakannya dosa dan maksiat untuk apa hal itu ada hikmah di sisi Allah ada maksud di belakangnya jelas ya iya jadi maksud diinginkannya ada hal yang lain di belakangnya mungkin dari diciptakannya iblis adanya kejelekan dosa dan maksiat ada pembahasan taubat, pembahasan istighfar, ada pembahasan mujahadah. Jadi dia tidak dimaksudkan pada datnya, dimaksudkan untuk apa? Untuk selainnya. Jadi ini irada apa? Irada kauniyah. Kadang diinginkan pada datnya irada kauniyah dan kadang diinginkan untuk selainnya. Adapun irada syariah itu pasti diinginkan pada datnya. Kalau irada syariah karena Allah mencintai ketaatan. Mensyariatkan ketaatan. Meridai ketaatan itu pada zatnya. Iya. Ini kalau irada apa? Irada syariah. Baik, kemudian yang ketiga. Perbedaan yang ketiga, kalau irada kauniyah itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Iya. Karena Allah kalau menghendaki sesuatu pasti terjadi, tidak ada yang bisa menolaknya. Iya. Innama amruna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah kami pada suatu kalau kami menghendakinya, kami berkata terjadilah, maka terjadilah suatu itu. Jelas ya? Maka ini irada apa? Hah? Irada kauniyah. Suatu itu pasti terjadi. Iya. Adapun irada syariah, irada syariah tidak mesti dia terjadi. Kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Iya. Allah mencintai keimanan, menghendaki keimanan. Irada apa ini? Keimanan tadi? Hah? Kauni atau syariah? Syariah. Baik, saya tanya. Semua manusia beriman? Jawabannya tidak. Jelas ya? Karena ini irada kauniyah, kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Iya. Baik. Kemudian perbedaan dari sisi yang keempat. Irada kauniyah itu itu keterkaitannya dengan rububi Allah dan penciptaannya. Irada kauniyah keterkaitannya dengan rububi Allah dan apa? Penciptaannya. Adapun irada syariah. Itu terkait dengan uluhiyah Allah dan apa? Syariatnya. Itu perbedaan dari jenis yang keempat. Jadi kalau irada kauniyah itu terkait dengan rububiyahnya, penciptaannya. Allah menetapkan, menakdirkan, memutuskan, menetapkan ini hidup, ini mati, dapat rezeki ini tidak dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan rububiyah dan penciptaan. Adapun irada syariah terkait dengan uluhiyahnya, terkait dengan syariatnya. Dan ini jelas, ya. Perbedaan dari sisi yang keberapa? Perbedaan dari sisi yang kelima. Iya. Irada kauniyah itu lebih umum. Iya. Lebih umum dilihat pada keterkaitannya. Lebih umum dilihat dari dari keterkaitannya. Iya. Dia lebih umum dilihat dari keterkaitannya pada hal yang dicintai oleh Allah atau diridhoi oleh Allah. Nah, tapi dia lebih khusus. Iroda Kaunia lebih khusus. ya. Dari sisi dia terkait dengan apa namanya keimanan orang kafir uh, dari sisi terkait dengan masalah lebih khusus dari sisi dia tidak terkait dengan keimanan orang kafir atau ketaatan seorang yang apa? Yang fasik. Iya. Ini kalau irada kauniyah. Kalau irada syariah kebalikannya. Irada syariah dia lebih umum. Dari sisi dia terkait dengan segala yang diperintah. Iya, terjadi maupun tidak terjadi. Tapi dia lebih khusus. Ya, lebih khusus daripada irada kauniyah, di mana irada kauniyah itu dia mencakup yang diperintah maupun tidak diperintah. Ini khusus untuk diperintah saja. Baik. Ini perbedaan dari sisi apa? Keumuman dan kekhususannya. Iya. Jadi perbedaan yang kelima ini saya ulangi kalau irada kauniyah dia lebih umum. Dari sisi keterkaitannya dia mencakup hal yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, ya. Ataupun tidaknya. Dia lebih umum. Dan irada syariah lebih khusus dari sisi itu. Ya. Tapi sebaliknya kalau irada syariah dia lebih umum dari sisi dia mencakup segala yang diperintah. Segala yang diperintah, terjadi maupun tidak terjadinya. Beda dengan irada kauniyah itu tidak terkait dengan keimanannya orang kafir, ketaatan orang fasik. Sebab orang kafir diminta beriman, dia tidak akan beriman. Karena takdir Allah, dia tidak akan beriman. Jelasnya, Maka itu tidak terkait dengan irada kauniyah di situ. Terkaitnya dengan irada apa? Irada syariah. Baik. Kemudian perbedaan dari sisi yang keenam. Perbedaan dari sisi yang keenam. Dua irada sekaligus berkumpul pada seorang yang taat. Irada kauniyah dan qadariyah berkumpul pada seorang yang apa? Taat. Jadi keimanannya Abu Bakar itu irada apa? Kauniyah dan irada syariah. Allah menghendaki Abu Bakar beriman, menakdirkan. Dan Allah cinta keimanannya, disyariatkan. Jadi ini sekaligus irada kauniyah dan irada apa? Syariah. Baik. Irada kauniyah bersendirian pada kekafiran orang kafir, maksiat orang yang bermaksiat. Jadi kalau kafir kafir, dia menjadi kafir? Dikatakan Allah menghendaki dia kafir. Kehendak apa? Kaunia saja. Iya. Jelas ya? Maka itu terjadi karena kehendak Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tapi sudah berlalu ya. Irada kaunia belum tentu dicintai oleh Allah. Dan irada syariah bersendirian pada keimanan orang yang kafir atau ketaatan orang yang maksiat. Jadi kafir diajak beriman. Si fasik diajar taat, dihendaki untuk taat, dihendaki untuk beriman. Ini kehendak apa? Kehendak syar'i. Ya. Kehendak Allah yang bersifat syar'i, irada syar'iyyah. Tapi si kafir mungkin dia beriman, si fasik mungkin dia taat dan mungkin tidak beriman, mungkin tidak taat. Jelas ya? Maka ini tiga kondisi. Irada kauniyah dan syariah berkumpul pada hak orang yang taat. Irada syariah pada kekafiran orang yang kafir, kemaksiatan orang yang maksiat. Dan irada syariah ya, yang kedua tadi irada kauniyah pada kafir orang yang kafir, kemaksiatan orang yang bermaksiat, dan irada syariah pada keimanan orang kafir dan ketaatan orang yang apa? bermaksiat. Baik. Ini kalau dipahami enam perbedaan antara irada kauniyah dan irada syariah maka akan banyak sekali membantu seorang hamba lepas dari syubhat penyimpangan-penyimpangan di pembahasan apa takdir sekarang saya beri contoh ya penerapan orang-orang mu'tazilah iya dari kalangan qadariyah an-nufah qadariyah al-majusiyah mereka ini mengatakan bahwa kalau si hamba berbuat maksiat, maka perbuatan maksiat hamba itu adalah kehendak hamba sendiri, bukan kehendak Allah. Ini benar atau tidak ini? Hah? Saya tanya benar atau tidak? Salah. Salah. Karena sudah menyelisih kaidah yang ketiga tadi. Kaidah yang ketiga segala yang ditakdirkan terjadi dengan apa? Kehendak Allah. Ini dia katakan bukan kehendak Allah, kehendak siapa? si hamba. Ada lagi ucapannya lain di masalah yang keempat nanti. Dia katakan itu perbuatan hamba, ciptaan hamba, bukan ciptaan Allah. Jadi perbuatannya bermaksiat itu ciptaan hamba sendiri, bukan ciptaan Allah. Ini orang-orang Mu'tazilah. Kenapa dia berkata seperti itu? Ini lihat apa yang menjadi sebab dia jatuh dalam penyimpangan? Orang-orang Mu'tazilah berkata, iya, kejelekan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Maha suci Allah menghendaki hambanya apa? Berbuat zina, mencuri, merampok. Kan begitu? Iya. Jadi mereka mengatakan maha suci Allah menghendaki hal itu untuk hambanya. Kalau begitu perbuatan hamba di sini perbuatannya sendiri, kehendaknya sendiri. Ya. Dan ini kekeliruannya. Kalau dia paham pembagian iroda mudah saja. Di sini si hamba berbuat maksiat itu iroda apa? Irada kauniyah. Allah menghendakinya secara takdir. Apakah Allah cinta? Jawabannya apa? Tidak Allah cintai. Sebab itu irada apa? Kauniyah. Jadi ucapan mereka kalau Allah menghendaki seperti itu, berarti Allah mencintainya, meridainya itu sudah salah dari asalnya. Nah, ini yang menyebabkan mereka jatuh di dalam apa? Di dalam kekeliruan. Iya. Baik. Saya berikan ayat-ayat yang membedakannya antara dua irada supaya jelas. Sekarang ayat Al-Quran Allah berfirman wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau Allah menghendaki kejelekan pada suatu kaum, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Sini wa arada Allah menghendaki kejelekan pada satu kaum tidak ada yang bisa menolaknya. Irada apa di sini dalam ayat? Ini irada kaunia. Sebab tidak ada yang bisa apa? Menolak. Suatu yang pasti terjadi itu sifatnya apa? Irada kaunia. Ayat lain, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء Barang siapa yang Allah kehendaki dia dapat hidayah, Allah lapangkan hatinya dengan keislaman. Dan barang siapa yang Allah kehendaki dia tersesat, Allah akan buat hatinya itu sempit, sesak, seakan-akan dia naik ke langit. Ini roda apa ini? Ini dua-duanya irada ya, kaunia Baik. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usur. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Kehendak apa ini? Kauniyah atau syariah? Hah? Nah, sekarang kemudahan terjadi pada setiap orang atau tidak? Berarti ini roda apa? Ini roda syariah. Allah menghendaki secara syar'i kemudahan untuk kalian. Wala yuridu bikumul usur. Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Tidak menghendaki apa? Secara syar'i atau secara kauni? Tidak menghendaki secara syar'i. Adapun secara kauni terjadi kesusahan. Jelas ya? Ada kesusahan di tengah manusia. Ada kesusahan dalam hidup. Ada kesusahan di hari kiamat. Kan begitu? Baik. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah menghendaki memberi tobat kepada kalian. Irada apa? Irada syariah. Jelas ya? Walaki yuridu liyutahhirakum. Akan tapi Allah menghendaki mensucikan kalian. Irada apa? Irada syariah. Ini contoh kalimat irada, sifat irada. Dan terbagi dua, ada irada kauniyah dan ada irada apa? Syariah. Iya. Dan ini jelas ya. Ini terkait dengan pembahasan masyiah. Untuk pelengkap di sini supaya paham ini kaidah. Di dalam syariat itu ada perkara-perkara yang dibagi menjadi dua. Menjadi syariah dan menjadi apa? Kauniyah. Bukan cuma irada saja. Iya. Ada kalimat-kalimat lain selain daripada apa? Irada. Nah, ini diuraikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di Syifaul Alil sebagai eh, apa namanya di al Majmuul fatawa jilid 8 dan sebagaimana diuraikan juga oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di bab khusus Ibnul Qayyim terangkan di bab yang ke-29 dari kitabnya Syifaul Alil. Nah, jadi Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa ada beberapa perkara yang terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua. Iya. Di antara hal tersebut yang beliau beri contoh adalah al-qadha. Al-qadha di dalam kitab Allah ada dua. Ada qadha kauni dan ada qadha apa? Syar'i. Contoh qadha kauni. Falamma qadaina alaihi maut Begitu kami qadha kematian terhadapnya. Ini qadha apa? Kauni. Kami tetapkan dalam sifat kauni pasti terjadi kematian terhadapnya. Yang bersifat syar'i wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya al-ayah. Dan Rob menetapkan, kamu tidak beribadah kecuali dia. Kalau di sini bersifat apa? Hah? Bersifat syar'i. Perbedaannya sama itu tadi ya dengan perbedaan irada. Begitu cara membedakannya. Iya, kaidah-kaidah membedakannya seperti itu. Baik. Demikian pula di antara yang terbagi dua adalah al-hukum. Hukum itu terbagi dua, ada hukum kauni dan ada hukum apa? Syar'i. Iya. Qur rabbihkum bil haq. Katakan wahai Rabbku, berilah hukum dengan kebenaran. Nah, ini sini hukum dengan kebenaran. Ya. Ini hukum bersifat apa? Hah? Bersifat kauni di sini. Jelas ya? Minta ditetapkan dengan kebenaran. Dalikum hukmullahi yahkumu bainakum. Ya, adapun yang bersifat dini itulah hukum Allah yang Allah hukumkan di antara kalian. Ayat di surah apa namanya? Uh, apa nama surahnya ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Ya, di surah itu. Baik. Jadi di situ hukum yang bersifat apa? Bersifat dini. Jadi ada yang kau nih, ada yang sifatnya dini. Jelas ya? Jadi harus pandai dibedakan. Tapi kadang dimaksudkan di dalamnya dua sekaligus. Iya. Nah, kadang diinginkan dengannya dua sekaligus. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir lihukmi rabbika. Bersabarlah engkau terhadap hukum Rabbmu. Hukum di sini yang diinginkan apa? Hukum kauni dan hukum apa? Syar'i. Antum perhatikan ya lafat-lafat supaya paham. Kenapa para ulama membagi sabar menjadi tiga? Ada sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menerima apa? Ketentuan. Karena sabar terhadap hukum Allah ada yang bersifat hukum syar'i. Itulah sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan apa? Larangan. Dan ada sabar dalam hukum kauni, itu sabar dalam menerima apa? Ketentuan Allah. Ya supaya antum tahu ya pembagian-pembagian itu kenapa muncul penafsiran-penafsiran itu dasarnya dasar ilmi. Ini kaidah-kaidahnya untuk mudah memahami. Baik. Di antara hal yang mempunyai apa namanya eh, pembagian menjadi dua juga adalah Alkitabah. kitabah Ada kitabah kauniyah dan ada kitabah apa? Syariah. Ya, sudah berlalu ya laqad katabna fi zaburi Sungguh kami telah tulis dalam Az-Zabur. Itu sudah ditakdirkan maksudnya. Nah, dan kadang ada kitabah syariah, kutiba alaikumus siyam. Ditulis atas kalian as-siyam. Maksudnya dari sisi syariah Baik. Ada yang lain juga seperti al-amr, perintah. Ada amar kauni dan ada amar apa? Syar'i. Amar kauni misalnya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah Allah. Kalau dia menghendaki sesuatu, dia berkata terjadilah maka terjadilah sesuatu ini. Perintah apa di sini? Kauni. Jelasnya? Dan ada perintah yang bermana perintah syar'i. Iya. Inna Allah ya'muru bil adl. Sungguhnya Allah memerintah dengan apa? Keadilan wal ihsan wa itaidil kurban. Inna Allah ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Maka ini perintah sifatnya apa? Sifatnya syar'i. Di antara kalimat juga yang terbagi dua ada apa? Idin. Sudah berapa ini kita Tulis tadi. Yang pertama tadi apa? Qadha. Eh, pertama irada ya, yang kedua qadha, yang ketiga apa tadi? Hah? Hukum, yang keempat? Hah? Izin? Yang kelima? Hah? Amr, baik. Iya. Jadi sekarang sudah sudah uh, sudah lima ya? Ya. Saya, saya ulangi irada, kemudian qada, kemudian hukum, kemudian kitabah. Kemudian kelima amr. Berarti sudah lima. Sekarang yang keenam, idin. Idin itu ada idin syar'i, ada idin apa? Kauni. Iya. Yang bersifat kauni misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah." Mereka tidak bisa membahayakan siapapun kecuali dengan izin Allah. Izin di sini mananya apa? Kauni maksudnya dengan takdir Allah. Ya. Ingat ya, kauniyah qadariyah itu selalu berkaitan. Kauniya qadariyah. syariah, apa? Diniyah. Contoh yang dini, ya. Contoh diri firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma qata'tum min lina aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillah." Di sini idnillah dengan izin Allah maksudnya dengan hal yang diperintah oleh Allah dan diridhoi. Kalau memang diperintah oleh Allah memutusnya, memotongnya di situ, barulah dipotong kalau ada perintah dengan izin. Yang ketujuh, al-ja'al. Ya, ada al-ja'alul kauni dan ada al-ja'alu apa? Asy-syar'i. Ja'ala ya. Ja'ala itu menjadikan. Ya. Nah, seperti firman Allah, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja." Allah menjadikan untuk kalian istri-istri atau pasangan-pasangan dari diri diri kalian. Di sini ja'ala dijadikan apa? Kauni atau syar'i? Ini sifatnya kauni. Ditakdirkan setiap manusia dijadikan ada pasangan. Nah, yang bersifat syar'i ja'alallahu al-ka'batal baital haram qiyaman linnas. Allah menjadikan Ka'bah itu sebagai Baitul Haram supaya manusia melakukan kiam di dalamnya. Di sini sifatnya apa? Dini syar'i. Allah menghendakinya. Itu sudah berapa? Tujuh. Yang kedelapan. Kalimat. Ada kalimat kauniyah dan ada kalimat apa? Syar'iyah. Kalimat kalam ada yang bersifat kauni dan ada yang bersifat syar'i. Seperti firman Allah watabbat apa namanya watammat kalimatu rabbika sidqan wa adala telah sempurna kalimat Rabbmu kejujuran dalam bentuk kejujuran dan apa keadilan ini sifatnya kau kauni sudah sempurna nah adapun yang bersifat apa namanya dini adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah. Kalam dia mendengar kalam Allah maksudnya kalam syar'i. Dan kadang berkumpul ya dua sekaligus, kauni dan syar'i. Seperti pada uh, tentang Maryam Allah firman wasaddaqat rabbiha wa kutubi. Dan Maryam membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya. -kalimat dia beriman kepada kalimat Robnya. Berarti dia beriman kepada kalimat Allah yang bersifat kauni dan bersifat apa? Syar'i. Perhatikan ya cakupannya. Jadi ya, kalau antum tahu pembagian-pembagian ini dan baca ayat-ayat itu luar biasa. Di dalam menyelami makna pada ayat. Di dalam menjabarkan kandungan. Karena itu sebagian ulama satu ayat mereka tafsirkan dalam beberapa majlis. Satu ayat. Karena memang dari kandungan Kalimat-kalimat syar'i, kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an dan hadis itu cakupannya luas, mananya mendalam. Iya. Ini sudah berapa ini? Hah? Delapan. Yang kesembilan. Al-Ba'ath. Al-Ba'ath ada yang bersifat kauni dan ada yang bersifat apa? Syar'i. Nah, yang bersifat apa namanya? Kauni misalnya فإذا جاء وعد أولاهما ba'atna 'alaikum ibadan lana. Kalau sudah datang hal yang diancam pada salah satu dari keduanya, maka kami akan kirim utus kepada kalian dari hamba-hamba kami. Jangan-jangan dianggap bahwa diutusnya hamba ini Allah cintai orang yang berbuat kerusakan ini. Tidak. Tapi ini pengutusan dalam sifat apa? Kauni. Sudah dimaklumi ya, yang bersifat kauni mungkin Allah cintai dan mungkin tidak dicintai. Iya. Jadi perhatikan penggunaan kauni dan eh, syar'i ini ini berlaku pada seluruh kalimat ini. Mana-mananya supaya lurus pemahaman. Kalau tidak didudukkan seperti itu, dia bisa banyak keliru memahami ayat-ayat. iya. dan bisa banyak dibisiki oleh syaitan dari syubhat-syubhat. Tapi kalau dia kuat pemahamannya, insya Allah akan mudah dia memahami. Contoh al-ba'ats yang bermana syar'i. I. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus di tengah lummiyin orang-orang Arab seorang rasul di tengah mereka. Ini pengutusan bersifat apa? Hah? Bersifat syar'i. Allah mencintainya. Baik, sudah sembilan. Yang ke sepuluh. Al-irsal. Al-ba'ath pengutusannya pembangkitan. Al-irsal, al-irsal pengutusan juga. Irsal ada yang bersifat kauni Alam arsalna, alam tara anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza. Iya. Tidakkah engkau melihat bahwa kami mengutus syaitan-syaitan terhadap orang kafir? Itu melakukan azza terhadap mereka. Ini bersifat apa? Bersifat kauni. Kalau bersifat dini, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan apa? agama yang lurus. Jelas ya? Iya. Jadi ada yang bersifat kauni, ada yang bersifat dini. Baik. Yang ke berapa sekarang? Yang ke-11 at-tahrim. Ada at-tahrim bersifat kauni, pengharaman kauni. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa haramun 'ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un." haram terhadap satu kaum yang kami telah binasakan. Haram mereka itu kembali lagi. Tidak mungkin dia kembali lagi kalau sudah dibinasakan. Ini haram bersifat apa? Kau ini tidak pasti terjadi selama-lamanya tidak akan kembali. Dan yang kedua, tahrim bersifat dini. Bersifat pengharaman agama. Hurrimat alaikumul maita. Diharamkan atas kalian apa? Bangkai. Dari sisi hukum syar'i diharamkan. Iya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya. Itu dari sisi hukum apa? Hukum syar'i. Yang kedua belas, al-ita. Pemberian. Ada ita kauni dan ada ita apa? Syar'i. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah memberi kekuasaannya <coughs> Allah memberi kekuasaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Di sini memberi bersifat apa? Kauni. Iya. Jadi kalau Allah sudah menghendaki siapa diberi terjadi sebagaimana yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menolaknya. Jelas ya? Baik. ada yang bersifat dini, ita bersifat apa? Dini bersifat syar'i. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang dibawa oleh Rasul, didatangkan oleh Rasul, terimalah dia. Didatangkan di sini bersifat apa? syar'i. Nah, baik ini berapa kalimat ini? Hah? Sudah berapa tadi? 12 ya. Baik. Jadi itu sudah 12 kalimat. Iya. Dan ada kalimat-kalimat lain sebenarnya selain daripada 12 ini. Iya. Dan ini saya kira cukup memberikan kepada kita gambaran ya akan pembagian-pembagian kalimat-kalimat ini. Ya. Nah, masih ada uh, al-insya. Al-insya belum ya? Terus ke-13. Juga ada al-kurh. Al-kurhu itu juga terbagi dua, ada kurhun syar'i, ada kurhun kauni. Nah. Baik seperti yang bersifat kauni untuk kurh walakin karihallahum bi'athahum tapi Allah benci mereka berangkat maksudnya secara qadari kauni dibenci mereka tidak berangkat ada yang bersifat syar'i iya wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan Allah membuat kalian itu benci kepada apa kekafiran kefasikan dan kemaksiatan nah baik jadi ini perbedaan atau di antara kalimat-kalimat semuanya jumlahnya ada 14 kalimat. Ya, dan mungkin saja ada kalimat yang lainnya, ada hal yang lain, Cuma ini yang ada di dalam pemaparan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullahu taala. Ya. Maka kalau seorang pandai mendudukkan posisi-posisi syar'i antara kauniyah, qadariyah dan syariah diniyah, maka dia akan pandai di dalam memahami nas-nas akan luas wawasannya.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 Walhamdulillahirabbil alamin.